ya tohur, maknanya adalah tahirun wa mutahhir ya. tahirun fi dzatihi wa mutahhirun li ghairihi suci dan mensucikan ya dan sifat yang kedua mubah bahwa air itu merupakan air yang mubah ya bukan air yang haram nah dan juga disebutkan oleh beliau bahwa yang afdal menggunakan air yang dingin kecuali dalam kondisi dibutuhkan ya boleh untuk dihangatkan ataupun dipanaskan kemudian kita masuk pada poin yang keempat berkata al-muallifu habibullah makanu taghsilil mayyit tempat pemandian jenazah. Yakun taghsilu fi makanin masturin anil anzar. Bahwa hendaknya tempat yang yang digunakan untuk memandikan jenazah mastur ya, tertutupi tertutup dari pandangan manusia. Ini ada hijab entah itu dinding ya yang terbuat dari tembok ataupun kayu atau yang lainnya yang jelas tertutupi nah tidak terbuka wa masqufin min baitin al khaymatin wa nahwiha in amkana atau ya sifat yang berikutnya masquf ada atapnya ya beratap tempat tadi di antara hikmahnya adalah agar ya terjaga dari hujan ataupun terik matahari dan juga dari pandangan manusia ketika mungkin di wilayah perkotaan ya, di mana bangunan rata-rata tinggi sehingga dikhawatirkan kalau terbuka bagian atasnya akan dilihat ya oleh yang lainnya. Nah, sehingga ini tempat yang afdol untuk memandikan si majid Ya dari bawah terhijabi ya ada penghalang ada penutup dari atas teratapi sehingga betul-betul tertutup dari pandangan orang-orang yang tidak punya kepentingan bukan petugas yang memandikan jenazah min baitin au khaymatin baik itu berupa rumah ataupun khaymah ya kemah ataupun yang semisalnya apabila memungkinkan ini tentunya tempat yang afdol ya tertutupi dari bawah demikian pula dari atas. Kemudian poin yang kelima, ma yuf'alu bil mayyiti qabla taksil. Apa yang dilakukan terhadap si mayit sebelum dimandikan? Yustaru ma baina surratihi wa rubbatihi wujuban. Yang pertama, wajib untuk ditutup ya. Bahagian tubuh si mayit dimulai dari pusar sampai ke rubbatai ya apa ini lutut ya jadi bagian perut ke bawah yang merupakan aurat besar ya. si mayit sampai lutut ditutup nah tidak boleh terbuka thumma yujarradu min siyabihi lalu si mayit ya, dilepaskan ya, seluruh pakaiannya dalam kondisi aurat besarnya tertutupi wa yudau ala sariril ghusli munhadiran nahwa rijlaihi nah jadi ini perlu diperhatikan bahwa petugas ya yang memandikan si mayit tetap tidak dibolehkan sama sekali untuk melihat aurat besarnya si mayit ya makanya ditutupi bagian perut ke bawah meskipun kerabatnya meskipun keluarga dekatnya kecuali suami istri. Ya. Nah, kemudian setelah itu diletakkan si mayit tadi di atas saril ghusli. Ya, dipan yang digunakan untuk memandikan si mayit munhadiran nahwa rijlai. Ya, dalam kondisi agak condong atau miring ke arah kedua kakinya. Jadi bagian kepala itu lebih tinggi daripada bagian kakinya. Ya, apa hikmahnya? Lian subba anhul ma wa ma yakhruju minhu agar ya lebih mudah untuk menuangkan air kepada si mayit. Nah, dan lebih mudahkan untuk ya keluarnya sesuatu dari si mayit. Nah, jadi ini apabila memungkinkan posisi kepala ya, bagian atas tubuh si mayit lebih tinggi daripada bagian kakinya. Ya, di antara hikmahnya adalah apabila nanti ya, pada tubuh si mayit ada yang mau keluar berupa kotoran akan mudah ya, dan lebih cepat untuk dihilangkan. Kemudian poin yang keenam, man yahduru taksil, ya, lalu siapa yang berhak ya, hadir ya, dalam proses pemandian si mayit? Yahduruhul ghasilu wa man yu'inuhu alal husli bahwa yang berhak untuk menghadiri proses pemandian si mayit adalah petugas ya, yang memandikan demikian pula orang-orang yang membantunya wa yukrahu li ghairihim huduruhu adapun selain mereka maka dilarang ya untuk hadir melihat ya bagaimana si mayit dimandikan jadi khusus petugasnya saja Adapun yang tidak punya kepentingan maka nggak boleh. Kemudian yang ke tujuh sifat utaksil, sifat pemandian si majid ataupun cara memandikan si majid Yang dari awalan ayarfa al-ghasilu ra'sal mayyiti ila qurbi julusihi. Sebaiknya pertama kali bahwa petugas yang memandikan si mayit itu mengangkat kepala si mayit mendekati posisi duduknya, jadi agak miring. Ya, jadi si mayit setelah direbahkan tadi ya, itu didudukkan ya, tapi nggak duduk sempurna, miring, condong ya. Mungkin sekitar 30 derajat ya atau 45 derajat. Nah, diposisikan miring, setengah duduk. Huma yumiru yadahu ala batnihi. Lalu petugas yang memandikan si mayit itu ya menjalankan tangannya ke arah perut si mayit. Ya, jadi dipegang perut si mayit wa ya'suruhu birizqin liyakhruja minhu ma huwa musta'idun khuruj. Lalu ditekan dengan perlahan perut si mayit agar keluar apa yang siap untuk keluar berupa kotoran. Jadi ditekan bagian perut si mayit setelah dicondongkan tadi, ya, dimiringkan setengah duduk. Lalu petugas menekan perut si mayit. Cukup ditekan dengan pelan. Enggak perlu dipukul, apalagi diinjak. <laughs> Nah, cukup ditekan dengan perlahan, dengan lembut. Ini termasuk adab. Ya. Bagaimana baiknya Islam dalam membimbing kaum muslimin beradab kepada saudaranya. Ya, hidupnya demikian pula setelah meninggalnya. Wa yukthiru sabbal ma hina idzin. Ya. Liyadhhaba bil kharij. Sehingga ketika ada yang keluar, maka tidak mengapa untuk memperbanyak ya, penuangan air agar e, cepat menghilangkan apa yang telah keluar tadi berupa kotoran. Summa yaluful ghasilu ala yadihi khirqatan khashinatan fayunajjil mayyita. Lalu petugas ya, yang memandikan si mayit itu melapisi tangannya ya. Yang afdal tangan kirinya dengan kain yang agak kasar untuk membersihkan kotoran si mayit. Kan tadi disebutkan ada yang keluar tuh ya berupa kotoran. Maka petugas si mayit eh, petugas yang memandikan itu melapisi tangannya dengan kain yang agak kasar, kemudian membersihkan kotoran yang ada pada aurat ya, si mayit. Berarti apa? Tuburnya, ya kan? Diistinja, dibersihkan. Dan tetap dalam kondisi tidak melihat aurat si mayit. Tetap dibalik apa? Dibalik penutup tadi. Ya, jadi ini kondisinya kan posisi aurat besar si mayit tertutupi dengan kain, tidak terbuka. Eh, jadi ketika dibersihkan kotorannya oleh petugas itu tetap di bawah, nggak melihat, nggak melihat aurat si majid. Nah, wayunaki al muhrija bilma lalu petugas membersihkan ya tempat keluarnya ataupun al makhraja bilma tempat keluarnya kotoran yaitu dubur ataupun kubur dengan air disiram. Ya, kalau ada selang bagus. Ya, ada selang begitu. Lebih membersihkan. Nah. Sumayan wit taksil lalu dimulai ya berniat untuk memandikan si mayit. Jadi tadi baru mukaddimah pembukaan. Wa yusama wa yuwaddi'u ka wudhu'is salah illa fil madmadah wal istinsyaq. Kemudian mengucapkan basmalah bismillah ya dan memudukkan ya mewudukkan si mayit seperti wudu ya mau salat kecuali dalam hal madmadah wal istinsyaq madmadah ya, berkumur-kumur istinsyaq masukkan air ke dalam hidung ya ini termasuk amalan wudu yaitu kumur-kumur madmadah dan istinsyaq apa istinsyaq masukkan air ke dalam hidung mengeluarkannya namanya istinsar. Ya, jadi petugas yang mewudukan si mayit ini semuanya dijalankan kecuali kumur-kumur dan istinsyak. Ini tidak diterapkan. Nah, dan terjadi khilaf di kalangan para ulama terkait dengan tata cara mewudukan si mayit. Ada sebagian pendapat menyebutkan bahwa caranya adalah cukup membasahi atau membasuh bagian tangan dan kaki si mayit. Jadi anjuran untuk membutuhkan si mayit maksudnya adalah membasuh ya kedua tangan dan kedua kaki si mayit. Itu saja. Ya. Dan pendapat yang lain menyebutkan bahwa membutuhkan si mayit ya dibutuhkan, Ya, sebagaimana ketika mau sholat. Hanya saja terjadi khilaf tentang tata cara eh, madmadah dan istinsyak. Kumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung. Bagi si mayit, gimana caranya? Ya. Namun yang rajih kata beliau, fayakfi anhuma mashul ghasili asnan al mayit, wa min khiraihi bi isbu'aihi mablulatain. Ya, cukup dalam hal madmadah dan istinsyak dengan cara petugas tadi membasahi ya gigi gigi si mayit dan e, hidungnya dengan kedua jarinya yang telah dibasahi. Nah, jadi petugas tadi ya ketika membutuhkan si mayit membasahi kedua jarinya ya kemudian membasahi gigi-gigi si mayit dan hidung si mayit. Ya, jadi nggak perlu dituang air. Ya ke apa ke mulut si mayit ataupun ke hidung si mayit nggak perlu tapi cukup apa dibasahi saja nah baik dengan jari kedua jari atau dengan kain yang kita pakai pelapis kemudian dibasahi lalu membasahi kedua eh, anggota tubuh si mayit tadi giginya demikian pula hidungnya au alaihima khirqatan mablulatan bil ma ya tadi ya atau dengan cara membasahi kain yang sudah terkena air lalu membasahi e, gigi dan hidung si mayit wala yudkhilul ma'a famahu wala anfahu dan tidak boleh untuk masukkan air ya ke dalam mulut dan hidung si mayit tapi cukup dibasahi Summa yaghsilu ra'sahu wa lihyatahu kemudian setelah itu dilanjutkan dengan ya, mencuci atau membasahi kepala si mayit dan lehernya, ya, jenggotnya. Birahwati sidrin aw sabun ya, dengan air yang sudah ya, dicampur dengan daun sidr atau dengan sabun, air sabun. Ya, dengan air sabun. Tsumma silumayami najasadihi. Lalu dilanjutkan ya, dengan membasuh ya, bagian kanan dari tubuh si majid. Jadi selesai ya diwudukan tadi dari apa eh, kumur-kumur diganti dengan membasahi hidung kemudian gigi si majid lalu apa setelah itu apa wajah tangan ya, dan kaki selesai diwudukan setelah itu baru dibasahi semuanya dimulai dari kepala ya kemudian lehernya jenggotnya wajahnya ya Lalu bagian kanan dari tubuh si mayit wahya safhatu kihil yumna. Ya, bagian leher sebelah kanan. Nah. Makanya kata Nabi dalam memerintahkan ya, memandikan si mayit, kata Nabi ibda'na bima yaminiha. Ya, wa mawadhi'al wudhu'i minha. Hendaknya ketika kalian memulai dalam memandikan si mayit, dimulai bagian kanan si mayit dan anggota-anggota wudhunya. Nah, jadi leher bagian kanan, sumayadahul yumna wa katifihi. Demikian juga tangan bagian kanan ya, dan pundaknya bagian kanan. Summa syaqqa sadrihil aiman wa janbihil aiman dan juga dilanjutkan ya dengan dada bagian kanan ya, dan lambung bagian kanan. Jadi terus bagian kanan semuanya. Summa yagsilu mana tadi? Wa al ayman wa saqihi wa qadamahu al mayamin dan juga dilanjutkan dengan paha ya sebelah kanan dan betis ya dan juga kaki bagian kanan semuanya. Summa yaqallibuhu ala janbihi al aysar lalu ya si mayit dibalik ya dari lambung yang sebelah kiri fayagsila syiqqa dhahrihil aiman lalu dilanjutkan dengan membasuh bagian punggung sebelah kanan jadi setelah bagian depan terbasahi semuanya ya lalu mayit di dibalik ya kan makanya termasuk ya, yang memudahkan ketika kita menyiapkan ya dipan atau tempat memandikan si mayit didesain itu setengah lingkaran ya tidak rata apalagi kalau misalkan kebetulan mayatnya itu si mayitnya gede besar tinggi besar lagi terkadang menyulitkan berat kalau misalkan dibuat setengah lingkaran itu lebih lebih mudah ya kan diangkat gitu ya nah untuk membasuh atau memandikan bagian punggung si mayit Nah, kata beliau, Sayang sila syaqqa dhahrihil aiman. Lalu memanikan bahagian punggung sebelah kanan si mayit. silu jani bahul aisar. Kadalik demikian pula ya, lambung sebelah kirinya. Thumma yuqallibuhu ala janbihil aiman. Lalu si mayit tadi dibalik ya, di atas lambung yang sebelah kanan fayaghsilu syiqqa dhahril ayman thumma yaghsilu syiqqa dhahril aisar lalu dibasuhlah bagian punggung sebelah kanan demikian pula punggung sebelah kiri wa yusta'malu sidra ma'al ghusli aw sabun ya ketika memandikan si mayit ya dengan menggunakan atau mencampur air tersebut dengan daun sider atau sabun. Nah, dan menjadikan pada pemandian yang terakhir dengan kafur ya, dengan kafur barus wa yustahabu ayyalufa ala yadihi khirqatan hala tagsil dan bagi petugas ya dianjurkan disunahkan ya dicintai atau disenangi untuk melapisi ya, tangannya dengan kain ketika proses pemandian ya kain lap sapu tangan atau sekarang banyak dijual apa itu kos tangan ya lebih bagus lagi sehingga ya, ketika mungkin dibutuhkan ya petugas tadi menyentuh organ vital atau aurat besar si mayit maka tidak menyentuh secara langsung tapi ada pelapisnya nah mungkin ketika membersihkan kotoran ya ketika si mayit mengeluarkan kotoran Baik, ini proses pemandian si mayit secara ringkas ya nah Lalu poin yang kedelapan Nanti ada praktek yang insyaallah ya. Yang kedelapan ada adadul al-ghuslat ya. Adadul ghuslat. Berapa bilangan memandikan si majid? Dan dalam hal ini abil ikhwah para ulama sepakat ya, tentang kadar minimal dalam memandikan si mayit yaitu satu kali memandikan ya dalam kondisi tubuh si mayit terbasahi semuanya dengan air. Ini qadrul muzzi. Ya, mandi cukup. Nah, dan boleh lebih ya dari satu kali memandikan si mayit. Hanya saja terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, berapa bilangan tambahan yang dibolehkan untuk memandikan si mayit? Sebagian pendapat menyebutkan disyaratkan boleh lebih dari satu tapi harus witir. Witir mananya apa? Ganjil, lawannya genap. Nah, sehingga kalaupun lebih dari satu kali memandikan si mayit boleh. Tapi syaratnya witir. Berarti berapa? Tiga, lima, tujuh, ya, atau lebih ya, apabila dibutuhkan. Dan pendapat yang lain menyebutkan tidak disyaratkan witir. Ya, tidak disyaratkan witir. Nah, kalau misalkan ingin memandikan si mayit lebih dari satu kali. Ya, dan itu yang zahir bahwa witir ini tidak syarat atau bukan wajib, tapi yang sahih mustahab, sunnah. Ya, boleh lebih dari satu kali ya dan dianjurkan mustahab sunnah ya witir tiga kali lima atau tujuh kali ya makanya kata Nabi naha salasan atau khamsan au sab'an ya id ra'aytunna kalian hendaklah memandikan si mayit tiga kali lima kali ya atau tujuh kali apabila dibutuhkan kata beliau tentang bilangan memandikan si mayit in hasala inqa fal wajibu ghusluhu wahidatun apabila ya memandikan si mayit satu kali ya, telah membersihkan maka ini telah mencukupi. Ya, maka itu yang wajib. Wal mustahabbu salatu ghuslat. masih punya sunnah kata beliau tiga kali pemandian. Jadi prosesnya sama. Ya, prosesnya sama. Dimulai dari bagian tubuh si mayit yang kanan ya, dari kepala kemudian dada ya turun ke bawah perut paha betis kaki dibalik punggung sebelah kanannya ya kemudian baru sebelah kiri sudah sempurna satu kali basah semuanya diulang lagi ya dua kemudian diulang lagi tiga kali dengan proses yang sama wa in lam yahsul inqa zada fil ghuslat hatta yanqa ila sab'i ghuslat dan apabila tiga kali ya, memandikan si mayit belum bersih maka boleh lebih dari itu sampai bilangan tujuh kali pemandian. Ya. Wa yustahabbu an yaj'ala fil ghuslatil akhirah kafura dan disunahkan untuk menjadikan pemandian yang terakhir ya, itu menambahkan kafur ya, kafur barus ya. Nah, menambahkan kafur barus. Jadi sudah pemandian yang pertama tadi dicampur dengan sidr ya, daun bidara atau sabun wangi, kemudian dikuatkan lagi dengan kafur pada pemandian yang terakhir. Apa di antara hikmahnya? Ya, air yang terakhir dicampur dengan kafur, kafur barus, yaannahu yuslibu badan al-mayyit karena lebih mengokohkan dan menguatkan tubuh si mayit wa yutayyibuh wa yubarriduh dan lebih ya mewangikan tubuh si mayit dan lebih mendinginkan tubuh si mayit. Jadi wanginya itu langgeng. Ya, sehingga ketika selesai dimandikan tubuh si mayit wangi. Fali ajli dzalik yuj'alu fil ghuslatil akhirah liyabqa atharuh. Sehingga inilah diantara sebab kenapa pada pemandian yang terakhir ya, itu ditambahkan kafur agar pengaruh ya dari wanginya tadi tetap ada ya pada tubuh si mayit. <clears throat> Nah, Kemudian poin yang berikutnya hingga sembilan. ma yuf'alu bil mayyiti ba'da takhil. Lalu apa yang dilakukan ya kepada atau terhadap si mayit setelah dimandikan? yunasyafu bi thawbin wa nahwih bahwa tubuh si mayit dianjurkan untuk ya di seka ya di apa dikeringkan ya dilap dengan kain atau yang semisalnya ya dengan kain lap atau kain handuk atau yang semisalnya kemudian kata beliau wa yuqassu syaribuhu wa tuqlam adhafiruhu intalat dan juga kata beliau ya, dianjurkan atau dibolehkan untuk memangkas ya, memotong kumis si majid dan memotong kuku-kuku si majid tangan demikian pula kakinya apabila panjang wa sya'ru dan juga dibolehkan untuk mengambil ya, rambut yang tumbuh pada kedua ketiak si mayit. Wa yuj'alul ma'khudhu ma'ahu fil kasan dan menjadikan semua benda-benda yang diambil dari tubuh si mayit tadi itu diletakkan di kain kafan. Nah, ini juga termasuk permasalahan yang terjadi khilaf ya, di kalangan para ulama apakah dianjurkan ya ketika selesai dimandikan untuk memangkas ya kumis ya si mayit demikian pula ya mencabut atau mengambil ya rambut yang tumbuh di uh, ketiak si mayit demikian pula memotong kuku-kuku si mayit ini terjadi khilaf di kalangan para ulama apakah dianjurkan atau tidak yang jelas bahwa dalam hal ini tidak ada dalil yang khusus yang menjelaskan tentang anjurannya. Ya, nggak ada. Yang ada adalah keumuman ya tentang anjuran untuk membersihkan tempat-tempat tadi seperti kumis secara umum kaum muslimin dianjurkan yang laki-laki untuk memangkas ya kumisnya demikian pula termasuk sunatul fitrah ya, sunnah-sunnah kebersihan di dalam Islam, anjuran untuk mencabut ya, atau mengambil rambut yang tumbuh di ketiak. Demikian juga memotong kuku-kuku tangan, demikian pula kaki. Ya, dan juga termasuk sunatul fitrah adalah mencukur ya bulu atau rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Ya, sehingga sebagian ya berhujah dengan hadis yang umum tadi untuk diterapkan juga pada si mayit. Ya. Sehingga untuk mengatakan sunnah ya dianjurkan mustahab ini butuh dalil yang khusus. Ya, tapi kalau misalkan apakah boleh ya? Boleh. Ya, wallahu taala alamu bisawab. Baik. Kemudian kata beliau, "Wa yudfaru sya'ru ra'sil mar'ati salasata qurun wa yusdalu min wara'iha." apabila mayitnya tadi wanita maka dianjurkan ya disunahkan untuk mengikat ya atau mengepang ya rambut si mayit tadi menjadi tiga bahagian kanan kiri dan tengah yang kemudian diletakkan dibiarkan ke bagian belakang si mayit yang sebelumnya apabila rambut si mayit dalam kondisi terikat ketika dimandikan itu harus diuraikan, ya, dilepas. Namun setelah itu, setelah selesai proses pemandian, dianjurkan apabila si mayit tadi wanita untuk mengikat rambutnya menjadi tiga bahagian, ya kanan kiri kemudian tengah, ya lalu diletakkan dibiarkan di bagian belakang si mayit. Ini apabila memungkinkan rambutnya panjang Ya, kalau pendek, sulit, ya tidak ada anjuran. Ya, apalagi botak misalkan. Ya. Nah. Kemudian yang berikutnya, poin yang ke sepuluh Kata beliau, "Ma yuf'alu bil mayyiti idza ta'azzara ghusluh." Apa yang dilakukan ya terhadap si mayit apabila tidak memungkinkan untuk dimandikan. Kata beliau man ta'adzara ghusluhu al ma' aw khifa taqattu'uh bil ghusli kal majdum wal muhtariq apabila tidak memungkinkan untuk memandikan si mayit dengan beberapa sebab atau karena beberapa sebab seperti yang pertama karena tidak ada air yang kedua mungkin ya, disebabkan kekhawatiran ya anggota tubuh si mayit akan terpotong-potong ketika dimandikan disebabkan karena penyakit al-majdum majdum yaitu kusta ya lepra atau ketika mayit meninggal dalam kondisi terbakar sehingga kalau dimandikan dengan air disiram ya langsung terkelupas semua ya kulitnya demikian pula dagingnya sehingga merusak tubuhnya au kana al-mayyitu imra'atan ma'a rijalin laysa fihim zawjuha ya atau kondisinya si mayit tadi perempuan ya di tengah kaum lelaki dalam kondisi nggak ada suaminya ya nggak ada suaminya atau masih gadis meninggal nggak ada perempuan ya atau sebaliknya rajulan ma'an nisa'in laisa fihin zaujatuh. Atau apabila si mayit tadi laki-laki ya meninggal dalam kondisi di tengah-tengah para wanita, nggak ada laki-laki yang bisa memandikan dan tidak ada istrinya atau dia meninggal dalam kondisi bujang. Ya. Belum menikah. Nah, maka kata beliau fa innal mayyita fi hadhil ahwal yumammamu biturab. Maka hendaknya si mayit tadi dalam kondisi-kondisi tersebut itu ditayamumkan ya dengan tanah atau dengan debu bimashi wajhihi wa kafaihi min wara'i ha'ilin 'ala yadil masih dengan cara mengusapkan ya debu tadi atau tanah tersebut ke wajah si mayit dan ke dua telapak tangan si mayit ya di balik pelapis yang digunakan oleh petugas. Nah, ini juga termasuk permasalahan yang diperdebatkan oleh para ulama <clears throat> ketika kondisi si mayit tidak memungkinkan untuk dimandikan dengan air. Ya. Ini juga dibangun di atas permasalahan yang pernah kita singgung, apakah membandingkan si mayit ini sifatnya membersihkan atau mensucikan. Ya. Apakah memandikan si mayit ini termasuk kategori ghuslu tanzif atau tathir? Mandi bersih atau mandi suci? Ya. Karena apabila dikatakan bahwa memandikan si mayit adalah mandi bersih, maka tidak disyaratkan air tersebut harus air mutlak. Ya. Beda apabila dikatakan bahwa memandikan si mayit adalah mandi suci, maka disyaratkan air tersebut harus air mutlak. Ya, air mutlak, air hujan, air pam, air sungai, ya, air laut atau yang semisalnya air sumur. Ya. Nah, namun yang zahir wallahu alam bahwa memandikan si mayit ini ghuslu tanzif, ya. Mandi bersih sehingga tidak disyaratkan Ya, tidak disyaratkan air mutlak. Nah, dan juga ketika tidak memungkinkan untuk memandikan si mayit dengan air, maka tidak perlu untuk diganti dengan tayamum. Kenapa? Karena mandi bersih, bukan mandi suci. Kalau mandi suci, sama seperti seorang ketika tiba waktu sholat, harusnya diberwudu. Nggak bisa, nggak mampu. Kenapa? Sakit. Apa penggantinya? Tayamum. Karena itu adalah bersuci. Demikian pula ketika seorang junub, ya, yang seharusnya dia mandi, namun ketika dia sakit nggak bisa, penggantinya apa? Tayamum. Ya, ini yang berlaku. Namun ketika kita menetapkan dan menguatkan pendapat bahwa memandikan si mayit adalah mandi bersih, maka ketika tidak memungkinkan, maka tidak perlu diganti dengan tayamum. Dan itu yang zahir, Allah taala alamu bisawab. Meskipun beliau di sini al-muallif menguatkan pendapat yang menyebutkan bahwa ya memandikan si mayit ini masuk dalam kategori ya mandi apa? suci sehingga beliau menyebutkan tadi dianjurkan untuk mentayamumkan si mayit dalam kondisi-kondisi tadi. Ya. Nah, dan pada kasus yang terakhir ya, seperti yang disebutkan, apabila si mayit tadi misalkan perempuan ya meninggal di tengah-tengah kaum lelaki muslimin nggak ada perempuan. Maka bisa ditempuh ya dengan cara yang lain meskipun tidak bisa menyentuh secara langsung karena beda jenis dengan menyiramkan air kepada tubuh si mayit dalam kondisi si mayit tertutupi dengan kain. Tidak mengapa. Ya, demikian pula sebaliknya. Ya, mayitnya laki-laki meninggal di tengah kaum muslimah, nggak ada laki-laki. Gimana cara menikahnya Disiram saja yang jelas dipastikan diyakinkan semuanya ter terbasahi ya tubuh si mayit tadi bisa difahami insyaallah nah <clears throat> kemudian kata beliau wa in ta'azara ghuslu ba'dil mayiti ghusila ma amkana ghusluh minhu wa yumammimu anil baqi kondisi yang lain. Apabila tidak memungkinkan untuk memandikan sebahagian dari anggota tubuh si mayit, maka hendaknya tetap ya dibasuh, ya dimandikan bagian tubuh yang memungkinkan, adapun sisanya itu ditayamumkan. ini kembali kepada permasalahan yang kita sebutkan tadi. Ya, bahwa mandi memandikan si mayit ini masuk dalam jenis apa? Mandi bersih sehingga tidak perlu untuk ditayamumkan. Wallahu alam. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan ya, tubuh si mayit ini ya tidak utuh. Misalkan tinggal kepalanya atau kepala sama tubuhnya. Kaki dan tangannya hilang apakah tetap dianjurkan untuk dimandikan? Ya tetap. Ya, selama memungkinkan. Ya. Nah, terus gimana kalau misalkan tubuh si mayit ini hancur berantakan? Ya, hancur. Jadi bubur. Mungkin terjadi? Mungkin. Ya, ada sebagian ya, kaum muslimin mereka bekerja di apa itu? Misalkan pabrik plywood ya, yang biasa di sana ya masuk apa kayu-kayu gelondongan itu ya kayu-kayu besar log yang ingin diproses menjadi plywood triplek ya kemudian dipotong-potong ya. pernah terjadi ya kejadian kecelakaan ya mungkin karena capek atau apa qadarullah ya salah seorang petugas dari penjaga tempat tadi ya, pemotongan kayu masuk ke dalam Ya, ya sudah, kayu saja hancur, apalagi tubuh manusia, terpotong-potong sudah. Habis dipotong masuk ke tungku. Ya, sudah hancur berantakan. Sehingga subhanallah anggota keluarganya tetap meminta meskipun nggak utuh, minta dagingnya. Ya dikumpulkan dapat satu kardus. nggak ada kepala, nggak ada tubuhnya, rata semuanya seperti bubur. lah dalam kondisi demikian, ya tidak dianjurkan untuk membandingkan Kenapa? Gak memungkinkan. Terus gimana? Langsung bungkus saja, ya dikasani. Nah, taib. Kemudian kata beliau, kita lanjutkan. Ma yushra'u pada poin yang ke-11 Ma yushra'u fi hakil ghasil ba'dal husli Apa yang disyariatkan bagi para petugas yang memandikan si mayit ketika selesai ya memandikan si mayit. Kata beliau yustahabbu liman ghassala mayitan ay yagtasila wa laysa dhalika biwajib. Ya disunahkan kata beliau bagi yang bertugas memandikan si mayit ketika selesai dianjurkan untuk mandi. Ya, dianjurkan sunnah. Tidak sampai wajib. Nah, dan itu yang zahir ya bahwa hukumnya adalah sunnah ya untuk memandikan ataupun untuk mandi setelah memandikan si mayit. Sebutkan dalam hadis ya kata Nabi alaihi salatu wassalam man ghassala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang memandikan si mayit maka hendaklah dia mandi dan barang siapa yang membawa ya menggotong memikul si mayit maka hendaklah dia berwudu berdasarkan pendapat yang menguatkan bahwa hadis ini sahih ataupun hasan, maka mengesankan bahwa hadis ini menunjukkan perintah bagi petugas yang memandikan si mayit untuk mandi. Ya, namun ya hukum ini menjadi sunnah disebabkan karena adanya beberapa riwayat ya yang menyebutkan bahwa hal itu tidak sampai wajib tapi sunnah seperti hadis yang riwayat al Imam Al Hakim dan hadis ini hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah kata Nabi laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuh fa inna mayyitakum laisa binajis aw laisa binajis fa hasbukum an taq an taghsilu aydiyakum nah bahwa tidak ada kewajiban bagi kalian ya untuk mandi ketika kalian selesai memandikan si mayit karena ya tubuh mayit kaum muslimin tidaklah najis dan cukup bagi kalian untuk membasuh tangan-tangan kalian. Satu, menunjukkan gak wajibnya mandi. Dalil yang kedua hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu kata Nabi kunna nagsilul mayyita faminna man yaktasil wa minna wa minna man lam yaktasil. Ya, bahwa dahulu kami pernah memandikan mayit. Maka di antara kami ada yang mandi setelah itu dan di antara kami ada pula yang tidak mandi dan itu didiamkan oleh Nabi menunjukkan tidak wajibnya ya untuk mandi bagi petugas yang memandikan si mayit hadis ini disahkan oleh Syekh Al Albani alaihi rahmatullah nah kemudian terkait apabila mayitnya adalah orang yang meninggal dalam medan jihad ma'rakah dalam peperangan apakah dianjurkan untuk dimandikan atau tidak ya terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, meskipun sebagian menyebutkan ya bahwa sepakat para ulama dalam hal ini apabila si mayit tadi syahid meninggal di peperangan jihad fi ini tidak perlu untuk dimandikan. Nah, tidak perlu untuk dimandikan. Nah, Kemudian sebagai tambahan ya, sebagai penutup mungkin tentang hal-hal yang perlu diperhatikan. Bahkan ini termasuk perkara bid'ah ya, dalam proses pemandian jenazah. Yang mana ini tidak ada dalilnya. Namun terkadang kecap kali ataupun kerap kali kita mendapati kaum muslimin melakukannya. Yang pertama, ya, adanya wirid-wirid tertentu ketika memandikan si mayit. Nah, ketika membasuh kepala si mayit ada dikirnya, Ketika membasuh tangan si mayit ada wiridnya. Ini gak ada dalilnya. Ya. Tidak ada dalil yang sahih dalam hal ini. Kemudian termasuk bid'ah dalam proses pemandian si mayit adalah talqin. Ya, mentalkin si mayit dengan dua kalimat syahadah diajari. Ya, biasanya sebelum memandikan si mayit diajari ya fulan qul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya, wahai fulan ucapkanlah kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini bid'ah demikian juga termasuk bid'ah ya ketika proses pemandian si mayit adalah meletakkan mushaf ya di dada si mayit ini enggak ada anjurannya ya sebelum dimandikan diletakkan mushaf di dada si mayit atau setelahnya ya, setelah dimandikan atau membacakan surat yasin ya sambil dimandikan sambil dibacakan surat yasin ini bid'ah ya tidak ada anjuran dan juga termasuk bid'ah adalah meletakkan bukhur semacam Kufur itu apa ya? E, dupa ya. Dupa yang dinyalakan ya di tempat pemandian si mayit. Ini termasuk perkara yang bid'ah. Ya. Kalau di tempat kita yang mungkin kebanyakan yang kemenyan. Ya, jadi di tempat pemandian si mayit ada kemenyannya sehingga aromanya wangi. Ya. Nah, ini termasuk bid'ah. Dengan anggapan sebahagian meyakini bahwa ketika diberi dupa ya, itu ruh si mayit tadi bertahan di tempat itu selama tiga hari. Jadi nggak ditanya-tanya ya, sama malaikat mungkar dan akhir bertahan terus tiga hari. Ini nggak ada dalilnya. Ya. Nah, Kemudian juga termasuk hal yang diperhatikan selesai tentang beberapa bid'ah yang terjadi pada proses pemandian si mayit ya ini bolehnya ya bagi orang yang berhadas besar seperti haid, nifas ataupun junub untuk memandikan si mayit. Boleh. Ya, meskipun ada khilaf dalam hal ini, namun yang sahih wa rajih tentang bolehnya. Ya, pendapat yang menyebutkan bolehnya. Nah, masalah berikutnya sebagai pelengkap Bagaimana apabila si mayit ini janin ya yang keluar disebabkan karena keguguran. Apakah dianjurkan untuk dimandikan atau tidak? Maka di sini ada dua kondisi. Apabila yang pertama si janin tadi yang gugur, yang keluar ya, belum waktunya, harusnya kan biasanya 9 bulan. Ini keluar ya sebelum waktunya apabila keluar sebelum empat bulan atau belum sempurna anggota tubuhnya, ya, maka tidak dianjurkan untuk dimandikan. Nah, tidak diproses. Ya, misalkan gugur pada usia dua bulan atau satu bulan, berarti belum terjadi apa-apa, masih gumpalan darah, maka nggak disyariatkan untuk dimandikan. Kondisi yang kedua apabila janin tersebut ketika gugur keluar sudah sempurna empat bulan. Ya. Atau kalau misalkan ragu, tidak diketahui ya, dengan pasti berapa bulannya, namun anggota tubuhnya sudah sempurna. Ada kepala, tangan, badannya, kakinya lengkap. Ya. Maka dalam hal ini ketika meninggal tetap disyariatkan, dianjurkan untuk dimandikan sebagaimana ya mayit dewasa. Ya. Wallahu taala adamu bisawab. <coughs> Taib, ini mungkin yang bisa kita sebutkan terkait dengan proses pemandian si mayit. Berikutnya insyaallah kita masuk pada proses ya pengkafanan ya, si mayit. Bismillah taala. Wallahu taala adamu bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.